Dan ini merupakan sunnatul anbiya wal mursalin. Sunnah para nabi dan para rasul. Bahkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menegaskan man raghiba an sunnati falaysa minni. Dalam hadis yang lain, an-nikahu sunnati. Nikah itu termasuk dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga siapa yang benci terhadap sunnah Nabi tidak mau menikah dalam perkara ini bukan dari umat Nabi. Nah, ketika kita mengetahui betapa besar karunia Allah, Allah berikan syariat nikah di antara insan beriman maka hendaknya kita jaga karena sungguh disitulah Allah menunjukkan keagungannya di mana pada pernikahan itulah ada tumbuh rasa cinta dan kasih sayang dan di dalamnya terjaga harkat martabat manusia dan nasab manusia tadi telah kita sampaikan di antara ya pokok-pokok kebahagiaan kehidupan rumah tangga yang pertama adalah iman dan amal soleh. Kalau kita perhatikan seluruh aktivitas kehidupan rumah tangga itu, maka akan bisa menjadi nilai-nilai amal soleh. Baik suami sebagai penanggung jawab memberi nafkah, itu juga merupakan ibadah. Selama dia cari yang halal, dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga Begitupun istri di rumah mengelola rumah tangga suami. Dia berkhidmat kepada suami, menjalankan tugas rutinitas hari-hari. Itu semua juga bernilai ibadah. Bahkan akan menjadi besar nilainya ketika dilakukan dengan penuh keikhlasan. Maka sungguh kalau ini semua disadari suami maupun istri Kemudian mereka menempatkan pada posisi sesuai dengan syariat Allah Ta'ala. Wanita betah tinggal di rumah untuk urus rumah tangga, mendidik anak-anak suami dan menjaga harta suami. Maka dia akan menjadi mahligai indah dalam rumah. Yang akan selalu membahagiakan hati suami dan menenteramkan jiwanya dan menyenangkan anak-anaknya. Karena anak-anak selalu mendapatkan kasih sayang dari ibunya. Tapi kalau wanita sudah senang keluar rumah, tidak lagi di rumah, otomatis terbengkelai kewajibannya. Maka akan banyak kerusakan-kerusakan yang muncul. Bayangkan yang terjadi yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu ba'di fitnah adarru lirrijal minan nisa'." Tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku fitnah lebih dahsyat bagi kaum lelaki dibanding fitnah wanita. Apa fitnahnya? Ketika wanita sudah tidak lagi mengikuti norma-norma agama. Sehingga fitnah makin merajalela. Apalagi di zaman akhir ini. Ketika ilmu sudah sedikit dan kejahilan merajalela. Wanita banyak kembali meniru model-model jahiliyah dia berjilbab tapi jilbabnya tidak sesuai dengan syariat. Keluar dengan bermake up, keluar dengan pakai harum-harum dan ini sangat membahayakan, memikat laki-laki. Maka hati-hatilah kalian para wanita, kalian setelah menikah menjadi ibu rumah tangga, kalian di rumah bukan berarti kuper, kurang pergaulan, tidak bisa beraktivitas, tidak mendapat rezeki, tidak demikian kalian dimuliakan, dijaga Allah. Rumahmu adalah hijab sehingga Allah taala memuji dalam Al-Qur'an di surat An-Nisa Allah sebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallah. Kemudian setelah Allah sebutkan laki-laki adalah pemimpin atas wanita. Baru setelah itu Allah sebutkan fasalihatu qanitatun hafizatu lil ghaib bima hafizallah ini adalah pujian Allah untuk kalian para ummahat, para akhwat. Ketika kalian mampu menjadi diri kalian sebagai wanita solehat. Yaitu wanita yang selalu taat kepada Allah, taat kepada suami. Maka dengan ketaatanmu inilah engkau akan dapatkan istimewa di sisi Allah Ta'ala. Apa kata Rasulullah SAW? Ayyumam ra'atin idha salat khomsyaha. Wa samat syahruha wasanat farjaha wa ata'at zaujaha qila laha udkhulil jannah min ay abwabin syi'ti atau kama qala sallallahu artinya wanita manapun dan siapapun kalau dia telah pertama sholat lima waktu ia tegakkan kedua puasa Ramadan ia jalankan ketiga ia menjaga kemaluan yang keempat ia taat pada suami kalau empat perkara ini dilakukannya, dikatakan kepada wanita tersebut, "Udkhulil jannah, masuklah engkau ke dalam surga." Min ay bin syi'ti dari surga, dari pintu mana engkau suka? Masya Allah, ikhafila barakallahu fikum. Betapa istimewa wanita solihah di dunia, dia menjadi penyebab bahagia rumah tangga. Di akhirat menjadi bidadari di surga kembali bersama suaminya. Apakah kita tidak inginkan itu? Tentunya orang yang beriman dia akan selalu berdoa Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun. Dalam surat Al-Furqan ayat 74 Allah sampaikan, "Ya Rabb kami, anugerahkan bagi kami istri-istri kami dan anak keturunan kami qurrata ayun sebagai penyejuk hati yang menyenangkan pandangan mata kami. Waj'alna lil muttaqina imama dan jadikan kami imam pemimpin bagi orang-orang yang takwa. Lihat ikhwafila barakallahu fikum. Ini karunia Allah yang begitu besar ketika kita bisa membangun rumah tangga dengan iman dan memupuk dalam rumah tangga keimanan sehingga semua aktivitas yang dilakukan menjadi amalan soleh dan ini kunci kebahagiaan utama karena Allah katakan, "Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Ini kuncinya. Orang yang melakukan amalan soleh baik laki-laki maupun wanita dan dia mukmin, pasti Allah beri dia kehidupan yang baik di dunia sedangkan di akhirat walanajjannahum ajrahum bi ahsani makanu ya'malun kami di akhir nanti akan beri dia pahala lebih baik dari apa yang mereka kerjakan di dunia Adan dulu nampaknya ya. Kita lanjut adan dulu. Fadhil muadzin. Nah. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memuji wanita salihah dan disebutkan janji Allah bagi mereka surga dari pintu mana ia suka. Dengan kriteria dia penuhi pertama ketaatan kepada Allah. Dan ketaatannya kepada Allah nampak dari sholatnya, puasanya. Kemudian taat pada suami nampak dari penjagaan dia terhadap dirinya, kehormatannya, dan juga ketaatan pada suaminya. Maka sungguh ini bisa terjadi kecuali apa? Suami membimbing, mendidik istri untuk menjadi wanita solehah. Kalaupun dari orang tuanya dia dididik menjadi wanita solehah akan lebih baik lagi ketika suami juga mendidik wanita menjadi wanita solihah sehingga dia akan menjadi ibu yang solihah menjadi guru bagi anak-anaknya guru yang solihah otomatis anak tumbuh juga akan mengikuti kesolehannya kemudian yang kedua tadi kita sebutkan untuk mewujudkan kebahagiaan rumah tangga agar mendapat sakinah mawaddah warahmah hendaknya kita selalu tumbuhkan cinta dan kasih sayang dalam rumah tangga. Suami berusaha memenuhi hak istri. Apa hak istri antaranya? Yang pertama, Allah perintahkan kepada para suami untuk menggauli istrinya dengan cara yang ma'ruf, yaitu dia harus ya mempergauli dengan cara yang ma'ruf dari sisi ucapan, dari sisi muamalah, akhlak, sikap perilaku, harus selalu baik kepada istrinya. Sebab itulah maka Rasulullah Alaihi Wasallam menyatakan, Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik ahlaknya. Khiyarukum khiyarukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian itulah yang paling baik pada istrinya. Wa anakhiyarukum li ahli kata Rasulullah SAW. Aku adalah yang paling baik kepada istriku. Maka perhatikan bagaimana kebaikan beliau kepada istrinya dalam mempergaulinya. Sungguh Nabi SAW adalah seorang suami yang paling baik ahlaknya kepada istri. Ingat ikhwah, dalam peribahasa Arab dikatakan, Al-mar'ah kal mir'ah. Wanita itu seperti cermin dia akan menjadi cermin dari dirimu juga suami. Kalau engkau baik kepada dia, dia akan menjadi wanita yang baik. Dan kalau kau ingin tahu sejatinya dirimu seperti apa dirimu, coba ngaca pada cermin. Apa kata istrimu tentang dirimu? Dia akan paling jujur mengomentari dirimu. Maka dengar apa yang dia sampaikan. Dan yang namanya cermin, selama cermin itu belum pecah, untuk ngaca lebih bagus, sempurna hasilnya. Tapi kalau cermin sudah pecah, walaupun disusun lagi, bagus kayak tadinya apa enggak? Nah itulah. Begitu rumah tangga, jangan sampai istri itu pecah. Artinya cerai, kemudian bentrok, kemudian jadi hancur hatinya. Ini sulit untuk mencerminkan dirimu. Ya, seperti cermin yang susah kembali untuk mengacak ketika sudah hancur. Makanya ingat apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian oleh Allah taala. Ketika engkau diingatkan oleh sebagai pemimpin wallati takhafuna nusuzahun adapun mereka wanita-wanita istrimu yang takut dia berbuat durhaka kepadamu engkau sebagai suami pemimpin tidak boleh engkau mentang-mentang sebagai pemimpin wenang lanang gitu ya lalu berbuat sewenang-wenang enggak Allah katakan, kalaupun istrimu berbuat durhaka, engkau tetap harus berbuat baik kepada dia dengan cara apa? Fa'idhuhun. Engkau bimbing dia, nasihati dia. Ya, dengan nasihat yang pas, nasihat yang lembut. Ingat, hati manusia itu tertutup. Dan untuk membuka tutupnya hati itu nasihat, nasihat, nasihat. Makanya Allah katakan fadzakir inna tanfa'ul mu'minin. Engkau beri bimbingan, engkau beri nasihat terus. Karena ini manfaatnya besar bagi mukminin, apalagi istrimu. Ketika ada kekurangan pada dia, bukan kemudian engkau hancurkan dia. Ya, ngacak dirimu karena merasa dirimu sering dikomentari istrimu bilang begini, bilang begitu. Ingat, kalau istrimu komentar tentang dirimu, kekuranganmu, bersyukurlah itu lahan kebaikan untuk memperbaiki dirimu sendiri. Dan engkau tahu kekurangan dari istrimu sendiri. Namun jangan disebarkan pada orang lain. Dan dari situlah engkau bercermin supaya menjadi suami yang paling ideal, suami yang paling baik. Karena kalau kau inginkan istrimu menjadi wanita yang paling baik, dirimu dulu. Ingat Allah katakan, Ya ayoladina amanuku anfusakum wa ahlikum nar. Dari diri kita dulu. Wahai orang yang beriman jaga dirimu, istrimu, anak-anakmu dari api neraka. Caranya adibuh maalimu, Engkau didik, engkau ajari mereka. Begitupun wanita, kita harus selalu membimbing. Maka digambarkan oleh Allah Ta'ala, Antum libasul lahun, hunna libasul lakum. Kalian suami, pakaian buat istri. Istri, pakaian buat kalian. Kita punya pakaian. Kalau kotor, dibuang, dirobek, dibakar, atau dicuci Jawabannya dicuci biar apa? Bersih, enak kembali dipakai. Begitu gambaran singkatnya. Ya, engkau itu kalau dapatkan istrimu kotor, ada kekurangan, dibersihin, dinasehatin, ya. Supaya kembali harmonis hidup rumah tanggamu. Jangan langsung cerai, usir. Tidak boleh. Allah katakan fa'iduhun. Engkau nasihati mereka Terus nasihat-nasihat nasihat, perbaiki-perbaiki keadaannya karena dia itu wanita punya kelemahan. Kadang sekarang diperbaiki dinasihati nanti lupa lagi. Ya itulah. Ya, suami. Sehingga suami yang baik itu Allah perintahkan pergauli istri dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf dari sisi pergaulan kalian kepada dia, ahlak kalian kepada dia, termasuk dalam membimbing. Nah, kalau dengan nasihat-nasihat ternyata masih ada dia berbuat durhaka, Allah perintahkan wahjuruhun nafil madaji. Kau tinggalkan dia tempat tidur, bisa tempat tidurnya supaya dia tertegur dan sadar ya, bahwa dirinya melakukan kesalahan. Hingga beliau Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, ya, maukah aku beritahukan kepada kalian sebaik-baik wanita di antara kalian Sebaik-baik wanita kalian, wanita calon penduduk surga itu adalah apa? Al-wadud, al-walud, al-a'ud. Ini kriteria wanita yang paling baik. Al-wadud, dia wanita yang besar cintanya kepada suami. Sehingga dia setia selalu. Kedua, al-walud, syukur banyak anaknya. Ya, banyak keturunannya. Yang ketiganya, al-a'ud, selalu kembali kepada suami. Hingga ketika dirinya wanita ini, istri ini ada kesalahan atau merasa ada kekurangan, langsung tanpa menunggu waktu dia akan pegang tangan suami dan dia akan mengatakan, "Wahai suamiku, tak kuasa diriku pejamkan mataku hingga engkau ribu dan memaafkan kesalahanku." Coba ikhwah, pernahkah istrimu seperti ini? Betapa indahnya rumah tangga ketika istri setia dan solihah. Suami nggak perlu marah, dia sudah sadar. Sehingga suami pun akan, masya Allah, ya senangnya begitu. Subhanallah, ihobarakallah ya fikum. Ini maka jadikan segala aktivitas rumah tangga itu sebagai nilai-nilai amalan soleh. Contohnya gini hadirin. Ketika engkau wanita, ya tugasmu mamanya memasak, niatkan apa yang kau lakukan ini adalah membuat senang suami, membuat senang anak-anak dan ini ibadah. Membuat senang orang itu ibadah, apalagi senang suamimu, senang anakmu. Itu ibadah. Ya, engkau istri ketika suami berangkat kerja, engkau mengantar dengan senyum, itu sudah ibadah. Pulang disambut dengan senyum itu ibadah. Karena kata beliau, semu kali ahaika sadaqah. Engkau senyum kepada saudaramu itu sedekah apalagi suami ya kepada istri istri kepada suami ini kayaknya juga sulit ternyata mempraktekkan suami selalu senyum kepada istri gampang apa enggak nanti dipraktekkan coba ya bisa enggak seminggu aja coba selalu senyum pada istri istri juga senyum pada suami kalau bisa tingkatkan satu bulan bisa terus lanjut ya kalau nggak bisa belajar lagi Ya, belajar lagi, senyum lagi. Karena sungguh kalau Anda mendupai suami dengan senyum, hilang kepenatan. Ya, pas alam masalah. Begitu pun istri, suaminya senyum, masya Allah. Karena apa? Ini juga kalau diniatkan ibadah, subhanallah besar pahalanya. Makanya beliau sampai mengatakan, la tahkironna minal ma'rufi syai'a. Jangan sekali-kali engkau meremehkan satu perbuatan yang baik walaupun kecil sekali. Yaitu apa? Wala antal ko aku biwajhin cintolkin. Walau kau hanya senyum manis kepada saudaramu, senyum muka yang manis. Itu subhanallah. Nah, ini termasuk perilaku suami kepada istri. Tunjukkan sikap akhlak baikmu karena sebaik-baik kalian adalah yang paling baik pada istrimu. Nah, demikian pula wanita tentunya. Dan kemudian ingat kalau memberi nasihat bukan dengan kemarahan, ini yang kadang-kadang suami ini sungguh kayak kita sendiri ya tidak luput kadang-kadang. Yang namanya suami kadang-kadang mau menasihati istri tapi kadang-kadang nasihat tapi sambil marah. Ini kadang nggak tepat. Yang namanya mau ilah itu bukan dengan marah tapi dengan baik. Ya, makanya beliau katakan istausu bin nisa'i khaira kalian berilah nasihat wasiat kepada istrimu yang baik Innahunna khuliqna min dil'in karena wanita dicipta dari tulang rusuk. Dan yang paling bengkok itu yang paling atas tulang rusuk. Ya, idza tuqim ketika engkau ingin meluruskan dia, ya, maka kasartaha, engkau seakan-akan mematahkan dia. Kalau dipaksa lurus, bengkoknya jadi patah. Namun, idza samta biha istamta'ta biha iwaj. Ya Kalau engkau cuma ingin senang-senang dengan istrimu, tidak menghiraukan bengkoknya, nggak menghiraukan kekurangannya. Yang penting engkau dapatkan dia. Engkau bisa bersenang-senangan dengan dia, tapi dia tetap bengkok. Dan ini tidak akan bahagia engkau. Kalau lurus dia bengkok, tidak seiring, nggak sejalan. Maka dari itu Allah perintahkan kepada kalian tahapannya nasihat, nasihat sudah taat, sudah jangan cerai. Kalau nasihat belum taat, bisa coba tempat tidur, supaya tertegur istrimu. Kalau tempat tidur sudah bisa tuduh taat, berhenti. Kalau sampai tingkatan kedua tidak bisa, fatribu, pukul. Tapi ingat, Rasulullah SAW mengatakan, la tadribil wajha walatukopih Ini hak istri. Suami dalam mempergauli dengan cara yang baik, jangan sampai mencaci maki dia. Jangan sampai memukul wajahnya. Kebanyakan orang kalau pukul apa? Gampang ya kena wajah. Islam melarang jangan pukul wajah. Selain wajah terserah. Pukulan ghairu mubarrihin yang tidak membuat cacat tapi ya. Jangan pukul kakinya sampai bengkok atau patah. Pakai linggis. Oh, ya patah lah. Pukul yang nggak bikin patah kakinya, mungkin telapak tangannya, telapak kakinya diprap gitu, supaya dia takut. Ya. Kalau engkau pukul dengan kayak petinju pukul muka ya Allah kasihan ya salah-salah dia kena ya giginya patah sehingga engkau menyesal dulu sebelum dipukul senyum manis giginya rajin rapi begitu dipukul kompong tak manis lagi lucu jadinya ya gara-gara ulahmu sendiri makanya Islam mengajarkan yang paling bagus ya supaya tetap harmonis ingat tidak ada bekas pukulanmu sehingga dia menjadi apa? Ingat yang namanya wanita ikhbarakallahu fikum. Dia mudah memaafkan, tapi lukanya tak bisa hilang dalam sekejap. Ya tetap masih terngiang, lukanya belum hilang. Tapi maaf, ia sudah maaf. Maka dari itu berusahalah kita. Makanya kata Rasulullah SAW, la yafruk mu'minun mu'minatan. Jangan sekali-kali suami marah kepada istrinya kebangetan. Tahu marah yang kebangetan? Terlaluan sampai apa-apa dilemparkan padanya atau dipukulnya. Jangan. Kenapa? Enggak boleh marah yang berlebihan. In kariha minha hulukon kalaupun engkau ada sesuatu dapatkan darinya akhlak yang enggak kau sukai dari istrimu, ya. Ingat, rodiya bil akhar, banyak yang lain yang engkau suka. Ini penting buat suami untuk mempergauli istri dengan cara yang baik. Ini hak istri. Sehingga seorang wanita ketika merasa disayang, dilindungi, diperhatikan, otomatis dia akan betah di rumah. Ya, karena lahir batin tercukupi. Tidak perlu dia mencari di luar rumah. Nah, kemudian termasuk hak istri yang harus dipenuhi suami adalah hak pembelajaran ilmu. Kalau istri kita belum tahu sholat, belum tahu puasa, belum tahu yang lain dari amalan-amalan syariat, wajib suami ajari ajar baca Quran, ajar baca ya, hadis atau ajar bahasa Arab. Ha? Ajarlah ilmu agama supaya dia bisa sholatnya benar, wudhunya benar dan benar ahlaknya. Ini tanggung jawab suami. Kalau di rumah antum udah bisa ngajarin, antar istri ke majelis ilmu. Kalau di majelis ilmu udah cukup karena seminggu sekali aja, di rumah siapkan rekaman-rekaman kajian. Alhamdulillah sekarang ada RII ya, Radio Islam Indonesia bisa diputar asatida ceramah di situ. Antum bisa juga ya buku-buku agama yang manfaat, yang manhajnya benar. Ya, jangan berlebihan. Radio nggak apa-apa, jangan TV tapi. Karena kalau TV Roja dan sebagainya, wah ini nanti nonton ustadznya, ya seneng sekali dia. Suaminya kasih hadiah TV dan parabolanya. Katanya alasannya biar kamu ngaji di rumah saja. Dengan siapa? Ustaz fulan fulan fulan. Yo, ya, suamimu di kantor dia asik lihat ustadznya. Kira-kira kalau orang nonton TV itu ngelihat apa ditutup TV-nya? Dilihat apa ditutup? Dilihatin. Nah, ini bahaya. Nanti istrimu terganggu hatinya jatuh pada ustadznya, kamu kalah. Nah, ini terjadi pergeseran. Itu tak lain juga karena maksiat. Ingat, jangan masukkan sarana maksiat ke dalam rumah. Apa gambar? Itu kan membuat malaikat rahmat tidak masuk rumah. Rumah yang tidak yang ada gambar di situ. Sehingga usahakan rumah tangga ini supaya barokah, mendapat rahmat Allah taala, pupuk keimanan, pupuk amal soleh di dalamnya, ya ditumbuhkan kasih sayang. Nah, inilah kiat-kiat supaya suami bisa menumbuhkan kecintaan istri, penuhi hak lahirnya, hak batinnya, juga ilmunya dipenuhi dan kembali termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal ini adalah hak istri harus diberikan padanya. Kalau istrimu umpamanya punya keluarga ingin ziarah, jadilah engkau mahramnya, antar dia keperluannya. Ya. Kemudian wanita juga perhatikan. Kalau tadi hak istri yang harus ditunaikan suami termasuk suami jangan sampai idealis dia mau menang sendiri ajak istrimu musyawarah karena Rasulullah SAW sendiri tidak leput beliau ajak musyawarah istri beliau dalam memutuskan satu perkara karena biarpun wanita itu wanita lemah suami cerdas tetap perlu ya untuk mendapatkan kebaikan bersama musyawarah apa yang baik untuk keluarga kita ya karena itu termasuk ciri ahlus sunnah karena amruhum sura bainahum selalu musyawarah antara mereka suami istri kemudian dalam pendidikan juga musyawarah mana baiknya anaknya sekolah di mana ya musyawarah kemudian yang barakallahu fikum jangan suami idealis maunya sendiri ide sendiri ajak istri kemudian yang berikutnya wajib suami menjaga rahasia istrinya tidak boleh menceritakan kepada orang lain aib-aib istrinya. Curhat pada orang lain tidak boleh. Karena kata Rasulullah SAW, sejelek-jelek manusia di hari kiamat di sisi Allah, suami yang mendatangi istrinya, lalu menyalurkan syahwatnya, lalu dia ceritakan rahasia kepada orang lain. Ini jelek sekali. Nah, singkat berikutnya, hak suami atas istri. Ini harus diperhatikan wanita. Yang pertama adalah wajib istri taat pada suami. Tadi sudah disampaikan, kalau istri bisa mentaati suaminya, surga dari Allah balasannya. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, "Ayyumam ra'atin matat wa zaujuha anha radin dahala jannah." Wanita manapun meninggal dunia dalam keadaan suaminya ridho, maka ia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus diupayakan oleh wanita taat kepada suami dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Ya, jangan sampai taat dalam perkara maksiat karena tidak boleh maksiat ditaati. Bolehnya dalam perkara yang baik, perkara yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin ilfila barakallahu fikum. Beliau juga menyampaikan kepada kita ya, kalau nah, pernah satu ketika seorang sahabat datang mengadu, "Ya Rasulullah, saya punya anak perempuan ini mau tak nikahkan." Dia nolak, "Tidak mau, ya Rasulullah." Kemudian wanita ini tanya, "Apa sebabnya?" "Kamu tidak mau dinikahkan oleh ayahmu dengan seorang laki-laki." Ini anaknya menjawab, "Ya Rasulullah, saya tidak mau nikah hingga engkau jelaskan kepadaku apa itu hak suami atas istri sehingga aku tidak durhaka kepada suamiku. Ini wanita cerdas atau wanita bodoh? Cerdas atau bodoh? Cerdas, masya Allah. Dia nggak mau nikah sampai beliau jelaskan hak istri, atau hak suami atas istrinya. Beliau katakan, andekan saja suamimu berlumur luka nanah dari ujung kepala sampai kaki dan kau bersihkan dengan lidahmu, kau jilati, itu belum cukup kau penuhi hak suamimu karena agungnya hak suami. Ya, hingga beliau katakan andekan diperkenankan aku perintahkan seorang sujud kepada orang yang lain akan kuperintahkan wanita sujud kepada suami. Nah, beliau ingatkan bahwa suamimu ia jannatuki wanaruki. Suamimu itu surgamu atau nerakamu. Kalau engkau berhasil mentaatinya, mendapat ridhonya, surga untukmu. Tapi kalau engkau sampai durhaka kepada suami, dia murka padamu, maka neraka bagimu. Hati-hati. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, ya, ayu mamradin idza da'a, ya, wanita manapun ketika diajak oleh suaminya ila firasyha untuk ke ranjangnya fa'abat, ya, kemudian wanita ini menolak, Kemudian suaminya marah kepadanya, la'anat hal malaika hatta tusbiha. Kalau sampai suami ajak istrinya ke ranjangnya, kok dia nolak, tidak mau, alasan ini, alasan itu, mamanya capek ini itu, dia nggak mau, Lalu suaminya tidur dalam keadaan marah kepada dia. Selama semalam suntuk, malaikat-malaikat melaknat dia. Coba resikonya Berat. Maka wanita jangan sekali-kali durhaka kepada suami. Ya, bahkan puasa sunnah pun kalau suami di rumah harus izin suami. Karena agungnya hak suami atas wanita. Kemudian yang berikutnya, wanita termasuk hak suami di samping engkau harus taat kepada suamimu, dia juga berhak darimu. Yaitu apa? Engkau wajib kepada suamimu untuk selalu berkhidmat, berbakti kepadanya, mengerjakan segala tugas-tugas rumah tangga, yaitu termasuk mendidik anak-anak suami. Ya, ini juga tugasmu. Makanya Allah perintahkan kepada wanita supaya banyak tinggal di rumah. Saya tanya, tugas wanita sama suami lebih berat mana? Suami cari nafkah, istri di rumah, berat mana? Berat suami. Satu sisi berat suami, satu sisi berat istri. Nah, dilihat kalau suami memang berat tugasnya, kerja keras, peras keringat, panting tulang gitu ya sampai capek ya. Tapi jelas kamu tugas kerja dari pagi berangkat sore pulang istirahat. Enak. Lah istrimu sebelum kamu bangun dia sudah bangun. Masak nyiapin air panas, nyiapin makanan untuk sarapan kita, untuk ya, subhanallah. Ya, ketika engkau pulang dia sudah siapkan lagi hidangan untuk makan siang, makan sore. Masya Allah. Tidak habis-habis selesai makan piringnya kotor dicuci lagi, masak lagi, bikin lagi terus sampai malam hari. Anak-anak tidur dia masih Engkau enak, terbenam matahari kau sudah tidur, sudah apa sudah pulang dari istirahat. Lah istrimu kerja dari pagi sebelum terbit matahari sampai terbenam terbenam mata suami. Maksud enggak? Sampai suaminya merem gitu loh. Lah kalau anaknya sudah tidur, suami belum tidur, dia harus melayani. Betul enggak? Ini tadi perintah dari Allah, dari Rasulullah SAW. Nah kalau suamimu belum tidur, menginginkan dirimu, engkau tidur nggak melayani dia, dia marah, malaikat melaknatmu. Ini tugas berat. Maka engkau suami, karena berat tugas dia, Allah katakan, walahunna mistul ladhi alaihin nabil ma'ruf.